بسم الله الرحمن الرحيم Kita dengarkan terjemahnya. Siapa orang ihsan itu sehingga dia terpilih menjadi masuk surga di akhir zaman tanpa hisab? yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini sesama umat Islam. Sesama umat Islam yang cinta damai. Sesama umat Islam yang tidak memerangi Islam. Lihat ya yang pertama. Alladzina yunfiquna fissarra'i Ini yang pertama. Orang-orang yang terus berinfak walaupun keadaannya lapang atau keadaannya sempit. Keadaan lapang, keadaannya sempit, dia terus berinfak. Baginya sama saja. Bagaimana dimaksud dengan keadaan lapang? Kalau dia keadaan lapang dia bisa berinfak, lalu keadaan sempit dia nggak bisa berinfak, ini namanya baru level mukmin. Jadi di mana tadi? Kalau dia mampu berinfak dalam keadaan lapang, ini normal, ini baru orang beriman namanya. Tapi ketika dalam keadaan sempit dia tetap berinfak, ini baru orang muhsin. Orang muhsin yunfiquna fis sarra ini normal. Waddarra, ini dia muhsinnya. Ya. Jadi saudara-saudaraku, mungkin di antara kita banyak yang terbelit utang. Mungkin di antara kita ada, ada yang sedang meluncur menuju bangkrut. Mungkin di antara kita ada yang omsetnya sedang susah. Mungkin di antara kita ada yang sudah terlanjur terbenam dananya kemana-mana. Ini umpama. Sehingga dia sulak susah untuk kembali bergerak leluasa. Tetapi agama ini sedang memerlukan kita. Ada imbauan-imbauan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala laju dan jayanya agama Allah, maka yang ada di tangan kita lemparkan. Ternyata konsep tidak ragu-ragu itu penting. Walataku nominal mutarat didin. Kamu jangan termasuk di antara orang yang ragu-ragu. Kalau seandainya kita mengurangi infak kita, sesungguhnya percayalah kekurangan itu terjadi pada iman kita. Seandainya tidak ada perubahan, hari ini saya mampu bersedekah 200 juta karena saya lagi lapang. Besok saya mampu hanya bersedekah 2 juta karena memang sedang sangat sem sempit, bahkan saya terbelit utang. Maka tetap dia berinfak. Ini baru mukmin yang levelnya level moh mohsin. Naam. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jujur saya katakan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh, ya. Allah telah memberikan contoh dan bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Sebutlah orang-orang yang sudah pengen miskin dalam hidupnya, tetapi dia cara miskinnya adalah dengan melepaskan hartanya untuk agama Allah. Malah Allah jaga hartanya dan Allah lipat gandakan. Caranya, Abdurrahman bin Auf. Insya Allah kita hafal semua nama ini ya. Dan semua orang, hampir-hampir semua orang bercita-cita menjadi Abdurrahman bin Auf. Ya Sari? Sari? Lepas ya jadi Abdurrahman bin Auf. Amin ya Rabb. Tidak ada yang tidak ingin. Abdurrahman bin Auf ini, setiap kali dia berinfak, dan infaknya itu infak tidak ragu-ragu. Kalau di kita kan masih infak ragu-ragu. Ambo sedang barik baban, ambo sedang payah, ambo sadang sampi. Baimpak kadang beku baca carunya oleh agama Allah menjadikan ambo mati. Tidak. Lihat prinsip para sahabat. Abu Bakar, seluruh hartaku kata Abu Bakar. Umar, setengah hartaku. Ah, Uthman, eh, Umar, setengah hartaku. Utsman sepersekian hartaku. Masing-masing memberikan yang terbaik dari mereka punya walaupun di saat-saat sulit. Ibarat Allah, coba lihat yang terjadi pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf sudah ingin menjadi orang miskin, tapi caranya cara yang membuat orang menjadi lebih kaya. Gimana caranya? Satu Madinah sedang mengalami kemarau yang berat, paceklik yang panjang dan hasil panen kurma jelek. Dikumpulkan semua hasil kurma, jelek semuanya. Abdurrahman bin Auf melihat inilah masanya saya harus menghabiskan semua uang saya. Kemudian dia borong seluruh kurma yang jelek-jelek semadinah Al-Munawarah. Orang-orang luar Madinah mendengar itu juga datang membawa kurma-kurma jelek mereka. Agar diborong juga oleh Abdurrahman bin Auf. Niat Abdurrahman bin Auf apa? Ingin menghabiskan semua hartanya tapi dengan cara yang tidak terkesan sok gitu kan buang-buang duit enggak tapi dia beli semuanya kaum muslimin bergembiralah orang-orang beriman senanglah hati orang-orang beriman yang terjadi apa baru semuanya dia borong datanglah utusan dari Ethiopia atau dari Habsyah utusan ini ternyata ditugaskan mencari kurma jelek yang akan dibeli dengan harga sampai 10 kali lipat yang penting ada bukannya tambah miskin tapi malah bertambah kaya Salah satu contoh kasus loh ini. Bagaimana Abdurrahman bin Auf semakin dia berusaha untuk miskin, tetapi dengan cara menolong agama Allah, membela agama Allah, menolong keluarga Allah di muka bumi, semakin Allah pertahankan eksistensinya. Taib mungkin ini bukan itu tujuan kita yang utama, tetapi Allah menjamin. Allah menjamin karena mana kasana mal min sedekah Harta itu tidak akan pernah kurang kalau dia disedekahkan tidak pernah kurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Nggak mungkin Rasulullah bohong. Gak mungkin Rasulullah bohong. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dari mana kepercayaan ini Allah berikan? Semakin kita total untuk agama Allah, semakin total Allah akan mempercayai kita. Ini kunci saya, Pak. Jadi, seandainya setiap kita ini berfikir apa yang saya punya untuk agama Allah, apa yang saya bisa hasilkan untuk agama Allah, semakin Allah serius memperhatikan kita. Abdurrahman bin Auf jadi besar setelah dia ngurus agama Allah nggak? Utsman bin Affan jadi besar setelah dia mengurus agama Allah tidak? Perhatikan itu baik-baik. Kalau kita lillahi ta'ala mengurus agama Allah ini dengan apa yang kita punya, Allah biasa akan memberikan kepercayaan lebih kepada kita. La la azidannakum. Sungguh, jika kamu bersyukur, aku pasti akan tambahkan. Tambahkan, tambahkan. Eh, Allah yang kami muliakan. Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Allah akan tambahkan nikmat. Beda ya dengan orang yang targetnya memang cari duit. Orang yang targetnya memang mencari harta untuk kekayaan pribadi. Dia akan tersiksa dalam hidupnya. Dan dia akan susah dan hina dalam menggapai dan mencari dunia. Allah jadikan dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan tetapi semakin hina. Ibarat Allah yang kami muliakan. Kita kelas kumbuh. Siapa bilang kelas Payakumbuh tidak bisa masuk ke dalam nominasi kelas dunia? Kalau kelas Payakumbuh bekerja seperti kerjanya para sahabat. Para sahabat itu apa? Lah lapeh makan minum hariko. Ala cukup untuk biaya pendidikan anak-anak hariko bisa lusa. Alah, lah tenang tuh. Selebihnya apa? Fikirkan suntik untuk agama Allah. Fikirkan suntik untuk agama. Allah. Fikirkan suntik untuk agama Allah. Ada orang yang mulai berniat baik tapi setan mengganggunya untuk sementara waktu dia datang, Ustaz, selayaknya Ustaz fokus di pesantren saja. Ustaz menjadi syekh pesantren, kiai pesantren. Untuk masalah operasional pesantren, yang ini itu semacamnya kami yang pikirkan, kami yang carikan. Ah, udah senanglah hati saya sudah berbunga-bunga agar saya fokus jadi syekhnya pondok, syekhnya pesantren. Ternyata setan memasukkan makar sehingga orang yang bersangkutan mulai melirik kepada kita dengan lirikan penuh dengan kecurigaan. Dan inilah makar setan agar dia atau yang bersangkutan tidak jadi berjuang bersama kita. Khalas. Khalas. Hadza amali wa hadza amaluh. Ini adalah amalanku, inilah amalannya. Maka saya hanya mengimbau siapa yang mau, siapa yang bisa, siapa yang percaya dan siapa yang mampu saat ini. Masih nyawa di belakang. Ya. Berapa tahun sewa? Cuma lima tahun. Kita sudah membuat saung-saung di situ kayak laponasi. <laughs> Seperti laponasi di belakang sana saung-saung terbuka. Itu pun tanah kontrakan. Seandainya diambil tanah itu, Kutab yang sudah mulai mendapatkan lirikan dan perhatian kaum muslimin di kota Payakumbu ini tidak punya tempat lagi. SDIT al pun tak kemana mau dilanjutkan untuk mendirikannya. Bukan gak ada, ini untuk mendirikannya bisa. Tetapi gak ada angka-angkanya. Tapi kalau kita bersama, pasti kita bisa. Untuk tempat kutab kita dan untuk tempat kelanjutan madrasah putri kita, madrasah putra kita. Bertahap beransur-ansur mulai rekening Alufas di BSM itu coba nanti dilihat yang satu satu satu satu kosong satu satu satu dua itu sudah mulai masuk Ustadz untuk wakaf tanah sudah mulai saya masukkan atas nama wakaf uh, pembangunan itu wakaf pembangunan yang BNI syariah adalah untuk wakaf uh, pembelian tanah wakaf tunai pembelian tanah nah Bapak Ibu yang kami muliakan dengan ini peluang itu sebenarnya ada apabila kita bisa bersama. Kenapa salah satu yang menjadi sebab ini Pak Edi? Kenapa tahun ini kita tidak berani menambah murid di Madrasah Putra dan Mutri? Salah satu sebabnya adalah kita belum mempunyai fasilitas yang bisa menampung tempat belajar. Coba bayangkan Bu, gara-gara nggak punya tempat belajar untuk anak-anak baru kita yang masuk asrama, kita akhirnya nggak jadi nerima murid dan bahkan nggak berani mempromosikan. Kalau kita promosikan bakal berdatangan. Tapi kita mau promosikan pun nggak berani. Kenapa? Asramanya pun kita nggak punya. Yang ada sudah pas-pasan. Yang di Putra. Yang di Putri juga sama, masih mengandalkan satu rumah. Ya, masih mengandalkan satu rumah. Di situ semuanya, asrama, tempat belajar, rumah guru, <laughs> apa dapur, eh, semuanya numpuk di satu rumah itu. Gimana kita akan nerima yang putri? Makanya bersitungkus lumuslah kita mencoba umumkan kepada orang beriman se-Indonesia. Siapa tahu ada. Nah kalau orang luar saja kita panggil, kenapa orang dalam nggak kita seru juga? Ya kan? Orang dalam itu ya kita maksudnya. Kenapa nggak kita seru juga? Ustadz, berapa satu ruangan? Oh 25 juta, 20 juta, saya ambil satu ruangan. Begitu loh Pak. Saya ambil satu ruangan, punya keberanian Pak. Maaf Pak muslimin, WDN juga mengucurkan dana yang tidak sedikit sekarang ini. Kalau pak pergi, untuk apa fungsinya WDN? Bapak akan lihat, WDN menjadi salah satu pusat i'dad akhir zaman di mana disitulah para hafiz-hafiz nanti akan dikarantinakan, para wisata-wisatawan religi akan berdatangan sebagai bentuk oh, hubungan hubungan emosional dengan orang-orang beriman yang ada seluruh dunia nanti dari Eropa datang ke kita berkunjung dan mengikuti acara wisata religi selama satu minggu ya kan bersama Ustaz Zulkifli Muhammad Ali programnya ini ini, ini termasuk berkuda, memanah dan berenang dan eh, berkunjung ke beberapa tempat indah di Sumatera Barat ya dan ini akan menjadi sumber pemasukan untuk Hufas. Hufas Pak, Hufas itu membawa beberapa unit. Termasuk unit Kutab, unit Madrasah Putra, Madrasah Mulazamah Put, Putri, unit WDN, unit Uzma, Media TV Channel. Saya berdoa dan terus berdoa kepada Allah agar Allah datangkan tulang punggung-tulang punggung yang bisa menjadikan hufaz ini kokoh ke belakangnya. Lalu saya bisa ngerami seorang seperti seorang Sheikh. Saya nggak mau tahu dengan urusan uang. Saya nggak mau tahu dengan urusan pemasukan, pengeluaran. Pokoknya saya fokus mendidik. Inilah yang menjadi dambaan dan cita-cita saya selagi saya masih hidup. Tapi ibarat Allah yang kami muliakan, kembali kepada ayat tadi. Muhsin itu adalah yunfiquna fissarra'i sarra'i Yang senantiasa mereka mengeluarkan infak dalam keadaan sempit, dalam keadaan la, lapang. ya Dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang. Maka ibarat Allah yang kami muliakan, kita tahu peluang-peluang kita sekarang sudah apa? Yaitu kelas-kelas dan ruang belajar. Kalau di tingkat asrama, ruang belajar dan asrama. Kemudian Eh, di tingkat operasional, alhamdulillah saya mendengar UFAS tiap bulan menjerit. UFAS tiap bulan sesak nafas, sesak ngok istilahnya kan. Ini yang saya dengar setiap bulan, harus mencarikan gaji untuk berapa? 100 orang karyawan. Guru-guru kita. Ya. Itu yang harus dicarikan oleh UFAS setiap bulan, setiap bulan, setiap bulan. Kenapa? Dana yang ada harusnya tidak tidak terganggu dana yang ada, tapi terpaksa diganggu untuk pembangunan mengejar pembangunan tahun-tahun yang lalu. Dan inilah kesedotnya ke semua kedanaan ke situ, Bu. Ya. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan dari kita bulan Ramadan ini orang-orang yang beriman dan yang mendengarkan acara kami ini nanti lihat di bahwa kita punya rekening khusus di Alufas untuk pembangunan, rekening khusus di Alufas untuk pembebasan tanah dan untuk personal uh, dakwah dan uh, pendidikan di Alufas. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah dan kepercayaan di hati ini. Masalahnya ini berkaitan juga dengan kepercayaan. Saya tidak percaya lagi orang banyak banyak berbohong zaman sekarang. Kalau Ustaz Zul bohong, kalau Ahlu Fas bohong, kami yang menanggung dosanya di hadapan Allah. Pahala untuk Bapak Ibu tetap seperti apa yang telah kita niatkan. Tetap Allah berikan. Kita meniatkan sebagai sedekah jariah. Allah tetap berikan. Walaupun yang berbohong adalah Zulkifli Muhammad Ali. Masuk nerakalah Zulkifli Muhammad Ali. Ma'adhan Allah. Masuk nerakalah Pak Edi Kusmana. Masuk nerakalah Ustaz Iri Yusuf. Masuk nerakalah siapa-siapa yang sudah ada di Ahlu Fas ini dan berkhianat. Lalu apakah yang takut pada Allah itu cuma kita? Apakah orang-orang yang ada di Hufaz tidak berhak, tidak berhak dan tidak layak juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kedepankanlah husnuzon. Kedepankanlah husnuz husnuzon. Ibarat Allah yang kami muliakan, mari dalam hal ini kita berlomba-lomba menjadi orang muhsin. Berinfaklah di waktu sempit, berinfaklah di waktu lapang. Pikirkan agama Allah ini lebih daripada kita memikirkan keluarga kita. Allah yang akan pikirkan kelangsungan kehidupan keluarga kita. Yang kedua, wal kadhimin al-ghaiz. Orang-orang yang menahan emosinya. Emosi Pak wajib ditahan kalau sesama kita. Tapi ketika agama Allah diinjak-injak haram menahan emosi. Kita harus emosi tapi emosi yang terkendali oleh iman dan ilmu. Oleh karena itulah fungsi ulama wajib di depan kita agar kita terkendali dengan iman dan il ilmu. Ulama uh, yang memimpin kita. Walafina anin nas, maafkanlah manusia. Nggak apa-apa maafkan kalau hanya pribadi kita yang dilecehkan, dihinakan. Nggak apa-apa. Nabi Muhammad juga memaafkan ketika pribadinya dilecehkan. Tapi ketika Al-Quran dilecehkan. Ketika agama Allah yang dilecehkan. Perang bahkan nyawa pun siap Rasulullah SAW melepaskannya. Dan ini ketika kita membaca ayat maafkanlah, maafkanlah, maafkanlah. Iya saya maafkan tapi tidak ada maaf ketika agama Allah. Ketika hukum Allah yang dilecehkan. Apa kata Nabi Muhammad? Hai hey Fatimah, jangan mentang-mentang kamu anak bapak, lalu kamu mencuri, kamu selamat dari hukum Allah. Tidak nak, saya sendiri yang akan memotong tanganmu. Begitu. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah. Dan Umar bin Khattab juga berkata, La huwadata fi syariatillah. Tidak ada cerita toleransi dalam masalah penegakan hukum Allah. Mau anak sendiri, anak yang kena. Kalau dia yang jahat. Mau bapak sendiri, bapak yang kena. Kalau dia yang menyimpang, membelot. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini prinsip kita. Jadi memaafkan memang wajib. Bukankah syarat Allah memaafkan kita adalah maafkan saudara kita? Kan begitu kan? Tapi ingat, ketika agama Allah ini yang diinjak-injak, tidak ada maaf di situ. Ketika Al-Quran kitabullah, ketika Rasulullah dan Allah sendiri yang dilecehkan, dihina, tidak ada maaf. Yang memaafkan dayus. Sedangkan perempuan kita saja, istri kita dilecehkan dan dihina, kita memaafkan dayus, tidak akan mencium bau surga. Apalagi agama Allah yang dilecehkan dan dihina. Tidak boleh memaafkan ketika itu. Ya. Yang terakhir, wal afina anin nas wallahu yuhibbul sinin dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Inilah orang yang level tertinggi di akhir zaman. Muhsin. Muhsin. Paling bawah muslim, pertengahan mukmin, paling tinggi muhsin. Minat nggak jadi muhsin? Mohsin masuk surga tanpa hisap. Inilah bulan-bulan Ramadan ya yang kita lalui sekarang kata Rasulullah dalam hadis Imam Al Baihaqi bahwa sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang kamu keluarkan di bulan Rama Ramadan. Sekarang ayo kita berlomba-lomba. Jangan tutup diri kita karena masih banyak lahan lain yang memerlukan kepada sentuhan orang-orang muhsin ya. Ibu, semua kita ya semua kita, sesulit apapun keadaan kita, kontinukan perjuangan kita untuk menopang agama Allah ini dalam keadaan lapang, dalam keadaan sem sempit. Barakallahu fikum wa barakallahu fiya jami'an. Mari kita melaksanakan salat tarawih. Barakallah. Uh, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.